Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kedudukan akidah Islam serta urgensinya demikian pula kita telah mempelajari tentang kewajiban mempelajari akidah Islam kewajiban mempelajari akidah yang benar maka kita pun memahami mendalami ilmu tauhid atau ilmu akidah secara umum adalah kewajiban setiap hamba karena akidah adalah pondasi amalan kunci utama untuk masuk surga dan selamat dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan, serta selamat dari api neraka. Jadi, inilah pentingnya ilmu akidah, khususnya ilmu tauhid yang telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang sebelumnya. Kalau kita sudah memahami hal ini, maka kita pun harus mengerti, harus memahami kita punya kewajiban untuk mengajarkan tauhid mengajarkan akidah yang benar mengajak manusia untuk meyakini akidah ini agar mereka selamat agar amalan mereka diterima agar mereka tidak tersesat maka harus kita mengajarkan akidah ini jadi inilah kewajiban kita yang harus kita pahami insyaallah taala pasal yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini berjudul Ad-da'watu ilal aqidatil islamiyah berdakwah kepada akidah Islam yaitu mengajak manusia untuk mengimani akidah yang benar akidah Islam yang sesungguhnya yaitu akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi setelah kita belajar setelah kita mengetahui akidah yang benar atau ajaran Islam yang benar secara umum, maka ingat kita punya kewajiban untuk mengajarkannya kembali. Dan inilah tujuan menuntut ilmu menuntut ilmu bukan sekedar untuk diri kita saja tetapi kita niatkan juga untuk diajarkan kepada orang lain sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahat fihi niyyah menuntut ilmu adalah satu amalan yang tidak dapat disamai oleh amalan sunnah apapun apabila niat seseorang benar dalam menuntut ilmu apabila niat seseorang benar di dalam menuntut ilmu kemudian beliau ditanya wahai Abu Abdullah seperti apa niat yang benar dalam menuntut ilmu maka beliau berkata, yanwi raf'al jahal an nafsihi wa an ghairihi. Orang yang niatnya benar dalam menuntut ilmu, dia niatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan atau kebodohan dirinya dan orang lain. Subhanallah. Dari awal kita sudah harus niatkan ke depan kita harus menyampaikan ilmu ini. Dan Masya Allah, dengan sebab itu kita akan meraih berbagai macam keutamaan yang besar. Kebaikannya akan lebih besar kembali kepada kita juga. Sebelum orang lain mendapatkan kebaikannya, kita sendiri sudah dapatkan sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan di antara dalil-dalilnya. Baik. Syekh rahimahullah taala mengingatkan kita. Kembali beliau mengingatkan kita bahwasannya apabila Allah telah menganugerahkan kepada kita pengetahuan tentang akidah yang benar. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita untuk berpegang teguh. Berpegang teguh dengan akidah ini jangan dilepaskan. Setelah itu kita wajib mengajarkannya. Jadi Tugas kita yang pertama menuntut ilmu, mempelajari akidah yang benar, yang kedua mengamalkannya, yang ketiga menyampaikannya. Ada lagi satu yang keempat, bersabar. Inilah kandungan makna surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashr" Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah demi waktu. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian maksudnya apa jemaah sekalian? Tersesat di dunia dan akan diazab di akhirat. Itulah nasib seluruh manusia. Semuanya sesat dan semuanya akan mendapatkan azab. Kemudian Allah berikan pengecualian. Siapa yang tidak tersesat? Siapa yang tidak akan diazab? Orang yang memiliki empat sifat. Yang pertama ilalladina aman. amanu. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, ini sifat mereka yang pertama dan sudah terkandung padanya kewajiban mempelajari iman yang benar. Karena bagaimana caranya dia beriman kalau tidak menuntut ilmu? Betapa banyak orang mengira dirinya beriman, tapi imannya tidak dia bangun di atas dasar ilmu. Malah dia tersesat. Dalam keadaan dia menyangka dia sedang beriman. Justru dia tersesat. Maka di situ terkandung kewajiban menuntut ilmu agar imannya benar. Yang kedua, beramal soleh. Mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Amal soleh itu adalah amalan yang berdasarkan ilmu. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Hah? Watawasau bil saling berwasiat dengan kebenaran. Apa artinya? Mengajarkan kebaikan. Berdakwah, mengajarkan ilmu agama yang sudah kita ketahui. Yang keempat sabar. Inilah empat kewajiban kita agar tidak tersesat dan tidak mendapatkan azab. Siapa yang melalaikan salah satu darinya, maka dia akan merugi. Jadi demikianlah kewajiban kita terhadap akidah Islam. Pertama kita pelajari, yang kedua kita berpegang teguh dengannya, yang ketiga kita mendakwahkannya, yang keempat kita harus sabar. Kenapa? Karena itu jalan masuk surga. Masuk surga itu nggak gampang. Kalau gampang semua orang bisa masuk surga, ternyata hanya sedikit yang masuk surga. Dari sekian banyak orang, sedikit yang masuk surga. Kenapa? karena sedikit yang mau bersabar sedikit yang mau belajar lebih sedikit yang mau mengamalkan lebih sedikit yang mau berdakwah lebih sedikit lagi yang mau bersabar jadi ini empat kewajiban kita kemudian Syekh rahimahullah ta'ala wa hafidhah menyebutkan beberapa ayat insyaallah kita ringkas kita pilih diantaranya yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan tema ini. Ya. Yang pertama surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kata Allah Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul Untuk menyerukan Wahai kaumku sembahlah Allah saja Dan jauhilah togut Jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah Sebagaimana juga dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib, Ibrahim, Musa, Isa dan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad serta para nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam mereka semuanya mengatakan kepada kaumnya ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh sembahlah hanya kepada Allah tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya yang patut untuk disembah. Jadi ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan tentang tugas mereka di muka bumi ini. Para nabi dan rasul adalah manusia-manusia teladan, orang-orang pilihan Orang-orang yang paling Allah cintai. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka mengemban tugas yang besar. Karena mereka mengemban tugas yang sangat Allah cintai, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Memperbaiki akidah manusia, keimanan dan keyakinan mereka. Inilah tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah katakan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Dan jauhilah togut. Jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jemaah sekalian, paling tidak dalam ayat ini ada dua pelajaran penting. Yang pertama adalah kewajiban kita untuk berdakwah. Karena ini adalah tugas para nabi dan rasul yang harus kita teladani. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk selalu mengikuti dan meneladani jalan para nabi dan rasul alaihi wassalam yaitu berdakwah. Terlebih lagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini umat yang spesial. Kenapa? Karena setelah Nabi mereka diutus, tidak ada lagi Nabi yang lain. Dan ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Barang siapa meyakini ada Nabi yang lain, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam walaupun dia mengimani seluruh ajaran Islam kecuali satu itu saja kecuali satu itu saja yaitu dia nggak percaya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir ya walaupun dia percaya beliau adalah seorang nabi hanya dia nggak percayanya nabi yang terakhir makanya ulama Islam seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat Ahmadiyah itu bukan Islam tapi jemaah sekalian ada orang dianggap cendekiawan Islam tokoh Islam bahkan dia memimpin ormas Islam terbesar di Indonesia salah satunya yang terbesar dia bilang Ahmadiyah itu saudara kita ini contoh bagi antum orang yang gak belajar akidah subhanallah sudah dianggap cendekiawan muslim dianggap tokoh Islam Bahkan pemimpin ormas Islam yang besar, dia bilang Ahmadiyah bukan Ahmadiyah adalah saudara kita. Subhanallah. Kalau dia bilang kita nggak boleh anarkis sama Ahmadiyah, itu bagus. Hanya pemerintah yang berhak bertindak anarkis dalam artian bertindak secara fisik, menangkap mereka, memenjarakan itu boleh dan mesti dilakukan tapi pemerintah bukan tugas masyarakat tugas masyarakat itu mendakwahi mereka sadarkan mereka ya bukan kita hancurkan gedung-gedung mereka itu bisa mendatangkan kemudaratan yang lebih besar kecuali diizinkan pemerintah iya tapi kalau mengatakan mereka benar atau mereka juga muslim ini contoh apa Gak mengerti sedikit pun gak mengerti akidah Islam orang yang belajar Islam sedikit saja dia akan paham Ahmadiyah itu bukan muslim ketika dia mengatakan bahwa mereka punya nabi yang lain yang bernama Mirza Gulam Ahmad. Mungkin ini satu-satunya nabi dari India. Ya, wallahu alam. Tapi kita nggak tahu. Nabi dan rasul itu banyak. Ya, nabi dan rasul itu banyak. Kita nggak tahu selain kita banyak yang kita tidak tahu banyak yang tidak dikisahkan kepada kita banyak yang tidak dikisahkan kepada kita hanya sebagian saja maka kita harus imani secara global ada para nabi dan rasul yang jumlahnya banyak yang tidak dikisahkan kepada kita dan kita imani secara terperinci yang dikisahkan kepada kita insyaallah taala nanti akan datang pembicaraan tentang keimanan terhadap para nabi dan rasul Iya, akan datang babnya. Tapi itu secara umum. Iya. Dan Ahmadiyah itu nabinya yang bernama Mirza Gulam Ahmad itu adalah nabi boneka. Ya. Kalau ada negara boneka buatan penjajah, nah itu nabi boneka. Ya. Apa contohnya negara boneka coba? Antum belajar sejarah nggak? <laughs> Di Indonesia apa coba? Hah? Jangan-jangan sudah dihapus itu. Ya. Dulu kita belajar ada, namanya Papua Nugini. Iya kan? Katanya negara boneka, katanya buatan Belanda. Iya. Nah, Ahmadiyah ini punya nabi, nabi boneka, buatan Inggris. Inggris ketika itu menjajah India untuk melemahkan kaum muslimin untuk melemahkan kaum muslimin maka mereka buatlah nabi boneka yang bernama Mirza Gulam Ahmad mereka kasih dana untuk berdakwah makanya sekarang ini pusat Ahmadiyah terbesar itu bukan lagi di India tapi di London iya di Inggris dari sana mereka uh, memancarkan siaran-siaran televisi dan radionya ke seluruh dunia subhanallah iya jadi ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaannya? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada lagi nabi yang lain. Maka umatnya lah yang mengemban tugas para nabi dan rasul. Siapa lagi kalau begitu? Beda dengan Bani Israel dahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi." Setiap meninggal seorang nabi, Allah gantikan nabi yang lain. Itu nikmat dulu kepada Bani Israel. Ketika mereka enggak bersyukur, Allah cabut nikmat itu. Subhanallah. Hati-hati jangan sampai kita seperti Bani Israel, enggak mensyukuri. Yaitu tidak meneladani dan tidak mengikuti para nabi dan rasul. Iya. Maka Siapa yang melanjutkan tugas para nabi dan rasul atau tugas nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah umat beliau. Oleh karenanya Allah tegaskan juga dalam Al-Qur'an kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah. Jemaah sekalian, ini sebab kita menjadi umat yang terbaik. Mengajarkan kebaikan, melarang kemungkaran dan kita beriman kepada Allah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia karena kalian punya tiga hal ini. Dan kebaikan terbesar adalah keimanan itu sendiri. Akidah yang benar, tauhid yang benar. Sebaliknya, keburukan dan kemungkaran yang terbesar adalah syirik dan hal-hal yang merusak akidah. Jadi, ini pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini terkait dengan kewajiban berdakwah. Baik. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik yang pertama tadi apa? kewajiban berdakwah. Yang kedua adalah hakikat dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa hakikat dakwah mereka? Dakwah kepada tauhid. Dan prioritas utama dakwah mereka. Mereka mengajarkan juga yang lain, tetapi prioritas utamanya adalah tauhid. Dan inilah dakwah yang menyatukan seluruh para nabi dan rasul. Sebab Para nabi dan rasul itu punya syariat yang berbeda-beda. Ya. Nabi Musa alaihissalam diberikan syariat oleh Allah berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perbedaannya banyak. Contohnya dulu dulu itu Bani Israel kalau mereka berbuat dosa besar dan harus mereka harus bertobat. Cara bertobatnya bagaimana? Sampai ada yang harus bunuh diri. Iya, itu syariat mereka. Tapi sebaliknya dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu malah nambah dosa. Ya, mungkin dosanya kecil dia bunuh diri jadi besar malah. Iya. Jadi berbeda. Berbeda syariatnya. Iya. Masih banyak perbedaan yang lain. Tetapi ada satu yang menyatukan dakwah para nabi dan rasul yaitu semuanya mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Demikian pula ini adalah dakwah nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para sahabat beliau. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadis tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat ini merupakan pedoman dasar untuk berdakwah. Barang siapa menyelisihi ayat ini, maka dia telah menyelisihi jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa tauhid harus menjadi prioritas utama di dalam berdakwah. Karena itulah dakwah para nabi dan rasul itu yang selalu diprioritaskan oleh para nabi dan rasul. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah fokus pada dakwah tauhid. Ada hukum-hukum beliau ajarkan tapi sedikit. Kebanyakannya tentang akidah, tentang tauhid. Makanya antum buka dalam Al-Qur'an, lihat surat-surat Makkiyah pada umumnya berbicara tentang keimanan, tentang hari akhir, tentang penyembahan hanya kepada Allah dan bahaya kesyirikan. Baru pada surat-surat Madaniyah kebanyakannya turun tentang hukum tetapi tidak menafikan tauhid. Ya. Tidak menafikan tauhid. Bahkan dalam setiap dalam setiap ayat hukum selalu disertakan dengan akidah. Ya. Misalnya tentang hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum waris, dan hukum-hukum yang lain. Selalu di akhir-akhir hayat diingatkan dengan nama-nama Allah. Ya. Selalu diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah pelajari hukum-hukum itu sendiri adalah demi untuk menyempurnakan tauhid. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendakwahkan tauhid dan tetap memprioritaskan tauhid walaupun sudah turun ayat-ayat tentang hukum. Iya, dan ayat-ayat tentang hukum itu sendiri selalu turun bersama dengan permasalahan tauhid. Iya. Oleh karena itu, dari sini dapat kita pahami apabila ada seseorang yang berdakwah atau sekelompok orang yang berdakwah kemudian mereka tidak mementingkan tauhid, maka ini adalah ciri-ciri golongan yang menyimpang menyimpang dari jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini salah satu cara untuk mengenal golongan yang menyimpang. Iya, menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika mereka tidak memprioritaskan tauhid, bahkan tidak jarang mereka cenderung meremehkan apa yang penting bagi mereka. Yang penting bagi mereka yang seakan-akan itulah nomor satu dalam agama adalah politik misalkan kekuasaan, penegakan hukum dan undang-undang, perebutan kekuasaan, ya, ekonomi, atau ada yang lebih parah lagi, ya, mengajak kepada kesyirikan bahkan, atau mengada-ada di dalam agama, dan seterusnya, ya. Atau ada yang fokus kepada akhlak itu bagus, bukan nggak bagus. Tetapi kalau dia prioritaskan itu dan dia meremehkan tauhid, maka dia adalah orang yang ditipu oleh setan. Ya. Dia tertipu oleh syaitan. Dan itulah tujuan syaitan. Syaitan itu punya banyak tipuan, punya banyak trik untuk menipu kita. Hati-hati. Kadang kelihatan baik, tetapi di baliknya ada kejelekan yang besar. Orang yang mementingkan akhlak pada saat yang sama dia meremehkan tauhid maka tidak diragukan lagi dia telah tertipu oleh syaitan atau dia pentingkan zikir misalkan atau segala macam bentuk ibadah tapi dia remehkan permasalahan tauhid padahal tauhid adalah pondasi ibadah dan pondasi akhlak percuma seseorang berakhlak mulia tidak ada manfaatnya seseorang beribadah kalau tauhidnya rusak Allah tidak akan menerimanya. Iya. Jadi hati-hati. Ini tipuan syaitan. Pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam Pengikut para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam apabila mereka berdakwah maka selalu mementingkan tauhid, selalu memperhatikan permasalahan tauhid. Iya. Dan juga jemaah sekalian, tauhid itu adalah kunci kemenangan dan kunci untuk meraih pertolongan Allah. Iya. Maka percuma saja orang-orang yang berjuang untuk katanya memperjuangkan Islam. Walaupun kita nggak tahu pasti hatinya benar memperjuangkan Islam atau demi untuk kursi-kursi di dunia. Iya. Jabatan-jabatan di dunia. Mudah-mudahan niat mereka benar. Tetapi selamanya mereka tidak akan sampai pada tujuan apabila mereka tidak memperjuangkan tauhid, tidak mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi wassalam. Enggak mungkin selamanya. Kenapa jemaah sekalian? Kemenangan Islam itu sepanjang sejarah bukan karena bukan karena jumlah yang banyak Ya, makanya logika demokrasi itu tidak ada dalam Islam. Ya, kalau lebih banyak dia yang harus menentukan, kalau lebih banyak dia akan menang. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Ya. Sepanjang sejarah umat Islam tidak menjadi mulia dan tidak dimenangkan atas musuh-musuh mereka karena banyaknya anggota ataupun karena kekuatan senjata atau karena sudah berhasil merebut kekuasaan tidak sama sekali. Apa kunci kesuksesan dan kemenangan Islam? Karena keimanan dan ketakwaan. Karena meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci kemenangan. Iya. Makanya tidak akan pernah sama sekali mereka meraih kemenangan yang hakiki Walaupun mereka mungkin berniat baik untuk memperjuangkan Islam, nggak akan pernah. Mustahil. Yakin itu. Nggak akan pernah kalau dia tidak mengikuti jalan yang benar. Allah hanya akan memberikan pertolongan barang siapa mengikuti jalan yang benar. Iya. Baik. Jadi inilah dakwah yang menyimpang. Kemudian Syekh Hafidahullah taala menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dakwah beliau dan para sahabat. Hadis yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila yaman qala lahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau berkata kepadanya. Di sini ada pelajaran jemaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Apa pelajarannya? Kewajiban seorang kepala negara mengirim para dai, para guru untuk berdakwah. Dan ini kewajiban utama kepala negara. Iya, Kewajiban utama seorang pemimpin Apakah dia kepala negara atau seorang gubernur Dan lain sebagainya Wajib bagi dia untuk berdakwah Kalau dia nggak bisa berdakwah sendiri Dia kirim wakilnya untuk berdakwah Ini Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Dan ini tugas utama pemimpin Betul pemimpin itu punya tugas Mensejahterakan rakyat Tapi itu nomor dua Nomor satu, ajak mereka beriman. Ajak mereka mengamalkan syariat Allah. Itu tugas utama pemimpin. Yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak pada hari kiamat. Makanya jemaah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan berlomba-lomba mengejar kepemimpinan padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih orang yang berilmu untuk berdakwah. Maka dari sini dapat kita pahami syarat untuk berdakwah harus dengan ilmu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bentuk rombongan saja? Diisi oleh banyak orang, ya untuk khuruj di jalan Allah. Kenapa? Karena bukan itu yang inti permasalahannya. Mereka itu berilmu atau tidak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih orang yang baru kemarin masuk Islam, baru kemarin taubat, ya, baru kemarin artis tiba-tiba sudah jadi ustadz, ya, baru kemarin pelawak tiba-tiba jadi ustadz. Bukan seperti itu berdakwah. Bukan seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Muad bin Jabal. Disebutkan di dalam hadis yang lain, Muad al yaumal qiyamah amamal ulama birotwatin. Muad itu akan dibangkitkan pada hari kiamat di depan seluruh ulama dengan jarak seperti satu lemparan panah. Artinya apa? Muad ini pemimpin para ulama kelak di hari kiamat. Kenapa? Karena beliau adalah termasuk ulama besar dari kalangan sahabat, nggak main-main, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan beliau adalah orang yang paling tahu tentang perkara halal dan haram. Salah satu orang yang paling tahu di masa para sahabat tentang yang halal dan haram. Ini syarat berdakwah. Harus dengan ilmu. Ya, bukan orang kemarin baru tobat kemudian dikirim keliling kemana-mana untuk berdakwah harusnya baru taubat belajar. Ya, masuk pondok pesantren misalkan. Fokus menuntut ilmu. Bukan keliling-keliling pergi berdakwah. Ini bahaya. Kenapa? Karena orang kalau tidak punya ilmu, dia bukan hanya akan sesat, tapi juga menyesatkan orang lain. Ya, Allah taala nanti akan kita bahas uh, ayat tentang kewajiban berdakwah dengan ilmu dan ilmu mencakup tiga macam ilmu. Insya Allah ada di pembahasan di bab ini Kalau tidak sempat Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang Iya Ini kita bahas hadis ini dulu Jadi Ini syarat untuk berdakwah Harus punya ilmu Siapa yang sudah berdakwah Tapi dakwanya tidak didukung dengan ilmu Maka dia belum berdakwah sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iya ini manhaj, metode Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Sebab orang kalau tidak punya ilmu, kemudian dia berdakwah, maka dia akan menyesatkan. Menyesatkan. Makanya jemaah sekalian, termasuk dosa yang terbesar adalah berbicara tanpa ilmu. Berbicara agama tanpa ilmu maksudnya. Iya. Padahal kebanyakan manusia sepakat yang boleh berbicara tentang kedokteran ya para dokter. Karena itu bidang mereka. Ya. Sarjana teknik bicara tentang obat kanker. Ya. Kira-kira orang percaya nggak? Orang nggak akan percaya. Ya. Tapi kok bicara agama seakan-akan semuanya boleh. Ya. Baru mahasiswa tingkat berapa sudah seperti Pak Kiai, ya sudah berani berfatwa, sudah berani menerangkan ayat ini maksudnya seperti ini. Ya. Atau menurut hemat saya, jamaah sekalian, jauhi semua ucapan seperti itu. Itu bahaya besar. Tidak boleh kita berbicara tentang satu ayat atau satu hadis dengan menurut saya. Harus kita baca buku-buku tafsir. Baca buku-buku akidah, bagaimana penjelasan para ulama. Iya. Ini bahaya besar. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah yang kamu tidak ketahui. Ulama mufassirin menjelaskan yang dimaksud berbicara atas Allah yang kamu tidak ketahui adalah berbicara tentang namanya, tentang sifatnya dan tentang hukum-hukumnya. Demikian pula tentang ayat-ayatnya. Ya. Dalam menafsirkan Al-Quran itu ada metodenya. Nanti bisa baca nanti di mukaddimah di mukaddimah tafsir Ibnu Katsir. Iya. Mungkin waktu kita terbatas, mudah-mudahan di lain kesempatan saya jelaskan. Bagaimana metode tafsir Al-Qur'an? Iya. Seorang sahabat yang paling berilmu Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang satu kata dalam Al-Qur'an, beliau nggak tahu. Orang yang bertanya heran. Masa kamu nggak tahu? Kamu kan selalu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Digitukan Abu Bakar marah besar. Kamu mau maksa saya bicara tanpa ilmu? Kata Abu Bakar, langit mana yang akan menaungi aku dan bumi mana yang akan aku pijak kalau aku berani berucap tentang satu kata dalam Al-Qur'an tanpa ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, orang sekarang menurut saya arti ayat ini Menurut hemat saya, maksud hadis ini nggak begitu. Maksudnya begini, subhanallah. Ini bahaya besar. Iya. Ini rahasianya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Muadz untuk pergi ke negeri Yaman. Karena kalau kita berbicara tanpa ilmu, kita bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa besar. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu, kita pun akan menyesatkan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min kulubil ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idha lam yubqi aliman Ittakhadan an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dari dunia ini secara sekaligus. Tetapi Allah hilangkan ilmu dengan mewafatkan para ulama. Yaitu tanda-tanda hari kiamat. Para ulama diwafatkan satu persatu sampai apabila tidak tersisa lagi ulama, manusia menjadikan orang-orang yang bodoh untuk menjadi pemimpin-pemimpin mereka, pembimbing-pembimbing mereka. Maka orang-orang bodoh ini ditanya tentang permasalahan-permasalahan lalu mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ya, ini bahayanya. Jadi nggak mudah itu berdakwah. Nggak bisa hanya modal semangat. Saya kebetulan lebih senior, ada mahasiswa baru, sini kamu. Ya. Harus ikut mentoring. Ya. Ini nggak main-main ya, akhi. Antum mau mengajak orang kepada hidayah atau mau menyesatkan? Hati-hati. Tidak masalah kalau antum bicara dengan ilmu, antum sampaikan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, Sebatas itu. Tapi kalau antum terangkan ini artinya begini, ini maknanya begini, apalagi antum hubung-hubungkan dengan kejadian politik, waduh. Ini bahaya besar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hati-hati. Silakan menyampaikan kalau itu ayat Allah, kalau itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kalau itu memang benar-benar berdasarkan ilmu. Tapi yang kita belum tahu ilmunya, jangan berani kita bicara. Iya. Kalau ditanya nggak tahu, bilang nggak tahu. Itu bukan aib. Itu dalam permasalahan agama. Kalau ditanya nggak tahu, jangan kita mikir, ya. Gimana caranya saya menjawab ini? Saya nggak, kayaknya malu saya kalau kelihatan nggak tahu. Saya senior di kampus ini, ya. Jangan ya akhi. Katakan nggak tahu, itu bukan aib. Imam Malik rahimahullah pernah didatangi orang dari satu kampung yang jauh. Orang ini sengaja diutus dari kampungnya untuk minta fatwa kepada Imam Malik. Dia diutus dengan membawa 40 lebih pertanyaan. Coba ya, mau minta fatwa kepada Imam Malik dari satu kampung yang jauh. Ternyata Imam Malik menjawab tidak lebih dari lima pertanyaan saja. Iya. Tidak lebih dari lima pertanyaan. Selainnya beliau jawab apa? Saya nggak tahu. Ini Imam Malik, Imam besar, nggak tahu bilang nggak tahu. Iya. Jangan tunggu dulu ya, saya mikir dulu. Iya. Kalau nggak tahu sudah nggak tahu, nggak tahu dalilnya nggak tahu ayatnya, nggak tahu hadisnya, bilang saja nggak tahu. Saya nggak tahu ini. Nanti kita pelajari dulu, baru kita jawab. Iya. Orang ini pun sempat heran dan dia sempat protes. Wahai imam, saya ini datang jauh-jauh untuk bertanya kepadamu. Kok jawabannya aku nggak tahu? Kata Imam Malik, pulang ke kampungmu dan bilang kepada mereka, Malik tidak tahu. Sudah selesai. Itu bukan aib. Para sahabat dulu ketika ditanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak tahu apa jawaban mereka? Allahu alam. Itu para sahabat, murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya nggak tahu, jawabannya Allahu alam. Ya, jadi nggak usah antum analisa. Ya, ini bukan apa namanya persoalan politik sosial. Ini agama harus mengikuti dalil. Kalau nggak tahu dalilnya, bilang nggak tahu. Ya. Kalau seseorang dia sudah ingin tampil untuk mengajarkan padahal dia belum siap. Nah, khawatirnya muncul seperti ini. Dia nggak pingin kelihatan bodoh. Makanya semua dia jawab. Ya. Nah, ini bahaya. Jadi, ini syarat utama di dalam berdakwah. Harus dengan ilmu. Kemudian, qala lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi satu kaum dari golongan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Ya. Karena mereka itu yang kebanyakan menghuni Yaman ketika itu. Ya. Muad diutus ke Yaman. Kenapa Nabi saw mengabarkan kepada Muad mereka itu ahlul kitab? Karena ahlul kitab itu punya ilmu Beda dengan orang-orang musyrik yang lain Ahlul kitab punya ilmu Sebab mereka diberikan Alkitab Diberikan Taurat dan Injil Iya Dan mereka juga suka berdebat Sehingga maksudnya di sini Nabi saw. menginginkan Mu'ad untuk bersiap-siap Artinya Mu'ad ini betul-betul berilmu Untuk menghadapi ahlul kitab dia secara garis besar sudah siap. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan lagi. Nah itulah jemaah sekalian ya akan kita hadapi di dalam medan dakwah. Ya, kadang orang-orang melontarkan syubhat. Nah ahlul kitab ini banyak dengan syubhat. Contohnya apa syubhat mereka? Mereka bilang apa? Nabi Isa kan lahir tanpa ayah. Jadi dia adalah Tuhan. Karena dia luar biasa, buktinya dia lahir tanpa ayah. Bagaimana antum membantah syubhat ini? Antum harus punya ilmu membantahnya. Iya. Allah sendiri telah membantahnya, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam." Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun. Bahkan Nabi Adam lebih hebat penciptanya. Nabi Isa masih punya ibu. Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu. Jadi kalau Nabi Isa mau dijadikan Tuhan, mestinya Nabi Adam Tuhan yang lebih besar. Iya, atau dia lebih pantas. Ini contoh bagaimana membantah syubhat mereka. Iya. Jadi demikian di medan dakwah. Kalau antum nggak bisa menjawab syubhat, pertama antum sendiri akan kena syubhat, dan mungkin orang mengira, oh ini dakwahnya nggak benar ya atau orang-orang yang hadir mendengarkan terkena syubhat karena antum nggak bisa bantah nah ini jadi pentingnya ilmu jadi luar biasa Nabi SAW memilih Mu'ad agar dia bisa menjawab apa namanya e, bantahan-bantahan dari orang-orang kafir yang punya ilmu yang punya ilmu baik pelajaran lainnya yang bisa kita petik ini sudah pelajaran keberapa ini antum Tulis ya nomornya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik bahwasannya ahlul kitab itu kafir. Sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kita ini. Iya. Bahkan sejak masa sebelumnya kebanyakan mereka kafir. Iya. Walaupun masih ada yang beriman. Di masa sebelum Nabi Muhammad SAW masih ada yang beriman, tapi kebanyakannya kafir. Tapi setelah Nabi SAW diutus, dan mereka tidak mau masuk Islam, maka yang beriman pun jadi kafir. Kalau dia tidak mau masuk Islam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Walladzi nafsi biyadihi لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Tidaklah seorang pun pernah mendengarkan tentang aku seorang dari umat ini, apakah dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman dengan agama Islam yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Jadi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, mereka masih akan dianggap beriman kalau mereka masuk Islam. Baik. Maka hadis ini menunjukkan ahlul kitab itu kafir. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muad untuk mengajak mereka masuk Islam. Makanya siapa yang mengatakan mereka beriman, dia jadi kafir seperti mereka. Dia jadi kafir seperti mereka. Karena itu berarti mengingkari ayat-ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Perhatikan ini hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain ila ayyuhidullah, ajak mereka mentauhidkan Allah. Hadis ini menunjukkan ini pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Hadis ini menunjukkan inilah prioritas utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Pertama kali ajak mereka mentauhidkan Allah. Beriman dengan kalimat la ilaha illallah. Maka sebagaimana yang kita katakan tadi, siapa yang tidak memprioritaskan dakwah tauhid atau bahkan cenderung meremehkan itu adalah ciri-ciri orang yang sesat atau kelompok-kelompok yang sesat. Kenapa? Karena dia sudah jelas-jelas menyelisihi jalan para nabi dan rasul serta para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. فإنهم inhum ata'uka فعلمهم أن الله افترض عليهم alaihim صلوات في كل يوم وليلة Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka sudah taat kepadamu untuk mentauhidkan Allah, maka ajarkan kepada mereka solat lima waktu dalam sehari semalam yang Allah wajibkan atas mereka. Ya. Jemaah sekalian, hadis ini masih cukup panjang Insyaallah masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Namun waktu kita terbatas. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Mungkin ada sedikit tanya jawab sebelum kita tutup. Saya persilakan. Jazakallah Kita jawab dulu pertemuan yang lalu, pertanyaan yang lalu. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana penjelasan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu bersabda jagalah Allah maka Allah akan menjagamu jagalah Allah maka Allah ada di hadapanmu Maksudnya adalah menjaga syariat Allah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka Allah akan menjaga kita. Menjaga dari apa? Dari berbagai macam kejelekan. Kejelekan dunia dan akhirat. Iya. Allah ada di hadapan kita akan senantiasa menolong kita. Artinya akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Itu yang dijelaskan para ulama, antum bisa lihat diantaranya dalam uh, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Muhammad Nasir eh, apa namanya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Baik. Adakah ikhtilat yang dibolehkan? Ikhtilat artinya campur baur antara laki-laki dan wanita tidak ada hijab. Adakah yang dibolehkan? Ada dibolehkan apabila apabila ada satu hajat darurat dan dengan syarat Contohnya apa? Seorang laki-laki mau melamar perempuan. Ya. Maka dia dianjurkan untuk melihat calonnya. Ya. Kalau sekarang nggak perlu lihat lagi ya, tiap hari lihat. <laughs> dia dianjurkan untuk melihat calonnya dengan syarat ditemani mahramnya. Ya. Jadi ini contoh dibolehkan dia datang Datang ya ke rumah mertu, calon mertua. Ya. Itu baru namanya laki-laki. Ya. Datang ke rumah calon mertua untuk melihat calonnya dan dengan syarat ditemani mahram. Contoh lain, dalam keadaan darurat, misalkan dokternya laki-laki, pasiennya perempuan, dengan syarat ditemani mahram. Tidak boleh berdua-duaan. Nggak boleh. Harus ditemani mahram pasiennya. Iya, itu contoh. Bagaimana orang yang mempelajari agama tanpa pemahaman para sahabat? Apakah termasuk sesat terutama pada akidahnya? Iya. Semua yang tidak memahami agama sesuai dengan pemahaman sahabat termasuk sesat sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadithul iftirak yang masyhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi sudah jelas. Semuanya sesat selain daripada yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Disinilah pentingnya kita mempelajari akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islam yang benar. Kalau kita nggak nggak mempelajari, kita tidak mungkin bisa meneladani. Ya. Bagaimana cara berdoa yang benar? Apakah boleh berdoa lebih dari satu doa dalam sekali mengangkat tangan? Jawabannya boleh. Makin banyak kita doa, makin bagus. Itulah kemuliaan dan kemurahan serta luasnya rahmat Allah. Karena doa itu adalah ibadah. Makin banyak kita berdoa, berarti makin banyak ibadah kita. Beda dengan makhluk. Meminta kepada makhluk adalah hal yang tercela kecuali terpaksa. Iya. Minta kepada teman kita adalah hal yang tercela. Dan kalau kita sering meminta, dia bisa jadi benci kepada kita. Ya kan? Ya. Sampai ada istilah minta. Apa namanya? Usaha ya atau apa kerja? Iya. Atau beli gitu. Itu makhluk. Ya. Dan itu nggak patut diucapkan seorang muslim. Kalau ada yang meminta, berikan. Kalau masih ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sifat beliau dikatakan para sahabat tidak pernah seorang pun meminta kepada beliau dan beliau punya, kemudian beliau katakan tidak. Pasti beliau berikan. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali beliau nggak punya. Kecuali beliau nggak punya. Iya. Tapi umumnya manusia begitu. Kalau kita sering-sering minta, mungkin sekali dua kali dia masih senang. Kalau sering-sering, akhirnya dia marah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Makin sering makin banyak kita memohon, Allah makin cinta kepada kita. Bahkan kalau kita tidak memohon kepadanya, dia murka kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaqdab alaih." Siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Iya. Kemudian ada sejumlah adab-adab di dalam berdoa agar doa kita dikabulkan. Di antaranya yang paling utama adalah adab hati. Apa adab hati? Hadirkan dalam hati kita pengharapan yang besar dan ketergantungan yang besar kepada Allah. Jangan kita mohon kepada Allah tapi kita harap dan bergantung kepada orang lain berharap dan bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Iya. Demikian pula keseriusan, kehusyukan dalam berdoa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Odo Allah wa antum mukinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan. Itu juga adab hati. Inna Allah la yakbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main ya jadi penuh dengan keyakinan Allah akan mengabulkan pengharapan yang besar dan bergantung hanya kepadanya serius jangan main-main khusyuk iya itu yang paling penting, adab-adab hati dalam meminta. Dan juga ada pengakuan di dalam hati akan kebutuhan kita kepada Allah, akan kelemahan kita dan selalu butuh kepadanya. Dan itu hakikat penghambaan. Mengakui kelemahan diri, tidak menyombongkan diri. Ya. Demikian pula adab berdoa yang sangat penting adalah senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya agar doa kita dikabulkan. Demikian pula mengangkat tangan. Ya, dan diriwayatkan dari penjelasan para sahabat, mengangkat tangan itu adalah dengan cara mengumpulkan dua tangan. Iya, kemudian diangkat berdoa. Ya, kecuali pada apa namanya? Istisqa, nah caranya seperti ini. Iya. Tapi kalau doa pada umumnya seperti ini. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun." Sesungguhnya Allah Maha malu dan Maha mulia. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama tsumma yaruddahu masifra. Allah malu dari seorang hambanya yang mengangkat tangannya ke langit lalu dia kembalikan dalam keadaan kosong. Ya, subhanallah. Artinya pasti Allah kabulkan. Iya. Hanya saja kadang lambat pengabulannya atau bahkan kadang nggak dikabulkan. Kenapa? Bukan karena Allah menyalahi janji, bukan. Karena kita yang nggak memenuhi sebab-sebabnya. Contohnya apa? Kita nggak perhatikan makanan kita, pakaian kita. Ternyata dari hasil yang haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya yadaihi ilas sama, ya Robbi ya Robbi, Yamuddu yadai ila sama dia mengatakan wahai Rabbku wahai Rabbku seraya menengadahkan tangannya ke langit wa matma'u wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasu haramun wa gudhiya bil haram fa ana yustajabu lidzalik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara makanannya haram pakaiannya haram dan dia tumbuh dari barang haram bagaimana mungkin doanya dikabulkan iya maka jauhi mengkonsumsi yang haram, riba dan lain sebagainya. Iya. Demikian pula adab yang sangat baik dalam berdoa, berdoalah di waktu-waktu yang paling baik. Contohnya di sepertiga malam yang terakhir, ba'da asar setelah uh, Jumat. Ya, yang paling bagus sepertiga malam yang terakhir. Kemudian juga di dalam sujud. Dalam sujud dalam solat. Ya, Kemudian dengan berdoa dengan apa? E, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian pula berdoa dengan memulai dengan salawat terlebih dahulu. Ini semua sebab-sebab dikabulkannya doa. Ini diantaranya ringkas. Wallahu a'lam. Apakah termasuk pembatal syahadat apabila memiliki perasaan takut terhadap hal gaib? Hal gaib maksudnya apa nih? Kalau takut kepada misalkan orang-orang yang sudah mati, ini termasuk syirik. Takut yang syirik. Iya. Kalau takut kepada setan, takut karena Allah memberikan dia kemampuan untuk menimpakan mudarat maka ini takut yang masih dalam sifatnya tabiat. Itu sama dengan kita takut kepada api yang bisa membakar atau takut kepada binatang buas. Syaitan juga Allah berikan kemampuan untuk menyakiti manusia. Kalau takut sifatnya seperti itu, sifatnya tabiat. Ya. Tapi kalau takut kepada setan dengan keyakinan dia bisa melakukan satu hal yang Allah tidak berikan kemampuan kepadanya untuk melakukannya, maka itu termasuk kategori kesyirikan. Ya. Seperti keyakinan sebagian orang setan di pantai selatan bisa menimpakan tsunami. Ya. Atau setan di gunung Merapi bisa mengirim awan panas. Ya. Antum tahulah namanya itu, setannya di situ. Ya. Jadi nah, tergantung takut seperti apa yang dimaksud. Apakah contoh-contoh yang jelas dapat membatalkan syahadat melalui lisan? Segala macam ucapan kesyirikan dan kekufuran, seperti berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah atau menghina Allah, menghina Al-Qur'an, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan datang penjelasan tentang macam-macam kesyirikan dan kekufuran. Lebih detail. Bagaimana cara memuji yang benar agar tidak muncul riak pada orang yang dipuji? Pertama, pujian itu harus sesuai kenyataan. Yang kedua, kalau memuji di depannya, lihat kondisi orangnya. Kalau kita ada perkiraan, orang ini kalau dipuji akan membahayakan dia. Maksudnya membahayakan apa? Akan muncul dalam dirinya ujub, sombong. Maka haram kita memuji dia. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang memuji orang lain, Nabi Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, kotakta unuka sahibik, kamu telah memotong leher saudaramu. Kenapa? Karena menjerumuskan saudaranya dalam sifat ujub. Iya. Jadi lihat kondisi orangnya. Tapi kalau kondisi orangnya, insya Allah baik dan kita yakin dia tidak akan muncul sifat ujub, maka boleh. Iya. Bagaimana jika diundang oleh golongan dengan akidah yang sedikit menyimpang? Apakah boleh hadir duduk bersamanya mengingat bahwa mereka masih seorang muslim? Ya. Ini tergantung kondisinya. Kalau dia adalah orang yang suka mengajak kepada kesesatan. Sementara kita sendiri khawatir. Jangan-jangan kalau saya penuhi undangan dia, saya bisa terpengaruh. Maka ini hukumnya haram. Kita menghadiri. Iya. Haram dekat-dekat dengan dia atau mendengarkan ucapannya. Karena bahayanya besar sekali. Tapi kalau dia tidak mengajak kepada kesesatannya dan kita punya ilmu untuk membantahnya maka termasuk kewajiban kita untuk mendakwahinya termasuk kewajiban kita untuk mendakwahinya iya jadi tidak masalah kalau dia cuma sekedar ngundang makan dia nggak mengajak kita untuk meyakini atau melakukan satu kesesatan, nggak ada masalah. Kita datangi. ya Jangankan orang yang mengundang kemudian mengajak kita melakukan satu penyimpangan dalam akidah. Dahulu para sahabat ketika mendatangi undangan, kemudian mereka lihat ada satu maksiat, mereka pulang. Ya, misalkan ada wanita-wanita bertabarruj atau ada khamar yang dihidangkan atau bahkan ada gambar bernyawa di rumah itu, para sahabat pulang. Kenapa? Karena kalau kita hadir di situ, itu sama saja setuju. Ya. Kecuali kita datang untuk memberi nasihat kepada mereka. Ya. Nah ini, ini kalau kita datang untuk memberi nasihat, maka tidak apa-apa, itu bagus. Ya. Jadi demikian, tergantung kondisinya. Bisa diterangkan tentang kelompok Ya disensor ya Apakah mereka ahlu sunnah juga Melihat terdapat sebagian orang dari kelompok-kelompok mereka Perilaku yang melanggar syariat Seperti berlebihan menyanjung Mengagung-agungkan ulamanya bahkan beribadah di tempat kubur ulama mereka. Ya. Yang seperti ini nggak perlu antum sebutkan nama kelompoknya. Karena siapapun yang seperti itu maka ini adalah penyimpangan yang sangat berbahaya dalam Islam. Insya Allah akan datang babnya secara lebih detail tentang bahaya beribadah di kuburan-kuburan. Itu adalah amalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan tidak jarang mereka telah melakukan perbuatan kesyirikan. Iya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita La'natullahi 'alal yahudi wan nasara takhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Subhanallah. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah menyebabkan Allah melaknat seseorang tapi mereka anggap itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya kebodohan. Itu bahaya kebodohan, bahaya tidak mempelajari tauhid yang benar. Coba perhatikan. Dosa yang menyebabkan Allah laknat, mereka anggap malah itu bagus. Malah itu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan pada akhirnya mereka terjerumus dalam kesyirikan tatkala mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Tapi mereka anggap itu bagus. Mereka anggap itu ibadah. Inilah jemaah sekalian bahayanya kebodohan terhadap tauhid, terhadap akidah. Baik. Bagaimana cara masbuk yang benar-benar bacaannya? Mohon dijelaskan. Ya masbuk bacaannya sama dengan orang yang nggak masbuk. Apa bedanya? Ya. Bacaannya sama. Masbuk dan yang tidak masbuk bacaannya sama. Ya. Setiap rakaat berdiri minimal harus baca Al-Fatihah. Dan pendapat yang benar, Al-Fatihah itu wajib dibaca termasuk rukun solat baik oleh imam maupun makmum kecuali dalam dua keadaan. Makmum tidak lagi wajib baca. Satu, imam sudah ruku. Kalau imam sudah ruku, kita baru datang, jangan lagi baca Al-Fatihah, langsung takbiratul ihram dulu, setelah itu takbir untuk ruku. Iya. Jangan lagi baca Al-Fatihah. Yang kedua, apabila tidak bisa menyelesaikan Al-Fatihah, imam sudah ruku. Masih panjang kita mau baca, jangan selesaikan kecuali tinggal sedikit imam sudah ruku selesaikan cepat kemudian ikut ruku ya kalau sudah tidak memungkinkan maka uh, dalam dua keadaan ini kita dianggap masih mendapatkan rakaat tersebut walau tidak baca al-fatihah iya jadi itu perbedaan masbuk dan tidak masbuk ya jadi sama aja yang dibaca masbuk apa bedanya antara masbuk dengan yang tidak masbuk sama bacanya ya apakah menyebarkan artikel Islam video kajian dari web Ustadz Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah berdakwah tanpa ilmu ini berdakwah cara berdakwah yang bagus ya ini salah satu cara berdakwah yang bagus kalau ada artikel atau audio ataupun video kajian ulama ahlus sunnah atau dai-dai ahlus sunnah kita sebarkan itu jauh lebih bagus daripada kita apa namanya menyebarkan pendapat kita sendiri sementara kita sebenarnya belum siap iya itu lebih bagus lebih afdol kita sebarkan eh, kajian-kajian uh, para ulama atau dai-dai sunnah itu bagus sekali cara yang bagus untuk berdakwah Ya. Tapi kita harus pintar-pintar memilih. Insya Allah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita harus pintar-pintar memilih. Kawan saya ini kira-kira materi apa yang dia butuhkan. Iya. Ini kita cari. Yang paling utama tentunya permasalahan tauhid atau ibadah sehari-hari tentang bagaimana sholatnya, wuduknya, puasanya dan seterusnya. Ya. Dan kita harus bisa memahami, harus berusaha mencari tahu ini kira-kira kalau saya kasih ke teman saya, ini malah bahaya. Walaupun yang disampaikan benar. Ya. Tapi kalau saya berikan kepadanya, justru nggak cocok bagi dia. Insya Allah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Tolong jelaskan penjelasan maksud hadis ini sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Bagaimana aplikasinya dalam lingkup dakwah? Apa kita harus menuntut ilmu terus tanpa memikirkan untuk berdakwah? Lalu kapan sepantasnya kita harus berdakwah? Ya. Ini termasuk kewajiban setiap muslim. Dakwah itu ibadah. Ya, sebagaimana kita jelaskan tadi, bahkan wajib untuk berdakwah. Karena kita diperintahkan mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi wassalam. Ya, bahkan wajib untuk berdakwah. Kapan kita mengetahui satu ayat, satu hadis kita sampaikan itu dakwah. Tapi ingat, hadis ini mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Sampaikan dariku, bukan dari kita, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tambahkan dari kita. Ya. Ini yang jadi masalah. Orang dengan alasan harus dia berdakwah tapi dia sampaikan satu ayat penjelasannya kebanyakan dari dia Iya. Ini ini yang bahayanya di sini. Iya. Sampaikan satu ayat satu hadis. Kita sampaikan satu ayat satu hadis kita nggak beri penjelasan itu sudah bagus. Itu lebih bagus daripada kita ngasih penjelasan padahal kita nggak punya ilmunya. Tapi kalau kita tambahkan misalkan keterangan para ulama ahli tafsir, ulama hadis, ulama ahlussunnah wal jamaah itu lebih bagus lagi. Tapi kalau kita sendiri menerangkan menurut saya, menurut hemat saya, nah ini yang jadi masalah. Iya. Ini yang jadi masalah. Baik. Menuntut ilmu itu syarat untuk berdakwah. Kita nggak boleh menyampaikan kecuali sesuatu yang telah kita miliki ilmunya. Iya. Dan nggak harus kita jadi sangat pintar baru kemudian berdakwah. Yang harus adalah yang kita sampaikan yang sudah kita tahu ilmunya. Ya. Yang jadi masalah kan seperti yang saya katakan tadi. Dia belum menuntut ilmu, dia sudah berani tampil berdakwah. Atau dia menjelaskan ayat dan hadis tanpa ilmu. Atau bahkan dia menyampaikan sesuatu yang justru bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu, maka mereka itu merusak dalam keadaan mereka sangka sedang melakukan perbaikan. Ya, ini bahayanya. Dia sedang merusak, dia pikir sedang berbuat baik, sedang memperbaiki. Ya. Kapan sepantasnya kita berdakwah? Kalau sudah siap ilmunya. Insya Allah lebih detail kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada penjelasan ayatnya tentang uh, apa namanya bekal-bekal yang harus dimiliki seorang yang berdakwah. Iya. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Saya mau bertanya bagaimana sikap kami sebagai penuntut ilmu terhadap orang-orang yang mentahdir ulama-ulama. Terkadang kami suka bingung karena banyaknya tahdir-mentahdir. Mana yang benar dan mana yang salah. Terlebih kadang-kadang ada penuntut ilmu yang juga ikut mentahdir beberapa orang ulama. Penyakit penuntut ilmu. Bagaimana sikap kita supaya kita tidak salah dalam belajar? Kita belajar kepada yang hak dan istiqamah dalam belajar yang benar. Pertama, penuntut ilmu itu tugasnya terutama para penuntut ilmu pemula tugasnya adalah mempelajari akidah terlebih dahulu. Mempelajari tauhid. Makanya pertanyaan ini mengatakan bingung. Bingung karena apa? Karena belum belajar akidah. Kalau kita mempelajari akidah yang benar, kita mengerti manhaj ahlus sunnati wal jamaah, kita nggak akan bingung lagi insyaallah taala. Iya. Justru dengan itulah kita melihat berbagai macam permasalahan. Dengan kacamata itu kita mengukur. Jadi penuntut ilmu harus fokuskan di situ, jangan pedulikan yang lain dulu. Fokuskan pada menuntut ilmu yang benar. Karena dengan itulah bekal untuk dia supaya nggak bingung, supaya nggak tersesat, supaya tidak terjerumus dalam penyimpangan. Dengan itulah dia menilai. Baik. Kemudian yang kedua, pastikan siapa yang mereka tahdir. Kalau itu adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah, betul-betul ulama, maka yang mentahdir ini termasuk ciri-ciri orang sesat. Iya. Termasuk ciri-ciri orang sesat. Artinya, kita jangan dekat-dekat dengan orang sesat ini, bahaya. Jangan ikut majelisnya, bahaya. Kita nanti sesat. Iya. Dan itu banyak fenomena. Mentahdir para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tapi pastikan dulu, yang ditahdir ini betul-betul ulama ahlus sunnah wal jamaah. Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadith menjelaskan tentang ciri-ciri ahlul bid'ah. Maka kata beliau, ciri mereka yang paling nampak, ciri mereka yang paling jelas, ciri-cirinya mereka kan banyak. Ciri-ciri orang sesat. Tapi ciri mereka yang paling jelas adalah suka mencela para ulama. Suka merendahkan para ulama ahlu sunnah. Jadi, orang kalau sudah mencela ulama ahlu sunnah itu ciri-ciri sesat. Ya, hati-hati. Tapi kalau ternyata yang dia cela betul-betul orang yang menyimpang, yang dia tahdir golongan yang menyimpang, maka kita ambil nasihatnya. Ini nasihat yang ini bagian dari nasihat. Jangan setiap orang yang mentahdir, yang mencela, kemudian kita katakan, wah oh, ini nggak hikmah, itu juga salah. Jadi di sini ada dua golongan yang berlebihan. Golongan yang pertama yang gulu dalam mentahdir, yang berlebihan melampaui batas. Ahlu sunnah pun dia tahdir. Jangankan kawannya sendiri ahlu sunnah, ustadznya sendiri dia tahdir. Atau ulamanya sendiri dia tahdir, ulama ahlu sunnah. Ini namanya gulu berlebihan. Tapi ada juga golongan yang lain alergi sama tahdir sama sekali betul-betul alergi Saya katakan tahdir itu nggak boleh sama sekali itu bagian dari dakwah. Itu bagian dari nasihat. Kadang perlu untuk ditahdir, untuk diingatkan. Tahdir itu kan artinya mengingatkan bahaya orang ini sesat. Ya. Kalau semua orang diam, siapa yang menjelaskan kesesatannya? Sementara dia aktif mengajak orang mengikuti ajarannya. Kalau kita semua diam bagaimana? Ya. Berarti banyak orang yang akan tersesat. Jadi kalau memang yang ditahdir itu memang pantas ditahdir, orang yang sesat kita terima bahkan kita dukung. Iya. Tapi itu pun memperhatikan maslahat dan mudarat. Ya. Kalau ternyata kita lihat, wah ini hanya mendatangkan kemudaratan. Ya misalkan gara-gara itu kita diusir dari <laughs> diusir dari satu kampung misalkan, ya. Eh nggak bisa lagi berdakwah di situ kan? Ya. Antum di kampung apa namanya di situ mayoritasnya melakukan bid'ah, melakukan syirik. Antum tiba-tiba datang, antum mentahdir pak imamnya di situ. Ya, bagaimana bisa antum berdakwah di situ? Kalau antum baru datang sudah mentahdir dia, ini cara yang tidak hikmah dalam berdakwah. Ya, cara yang tidak hikmah. Jadi itu memperhatikan masalah dan mudarat. Tahdir itu. Kalau ternyata mendatangkan mudarat yang lebih besar, tempuh jalan yang lain. Nggak boleh. Ya, merubah kemungkaran tidak boleh kemudian mendatangkan kemungkaran yang justru lebih besar. Ya. Nah ini. Jadi sebenarnya kata kuncinya satu, menuntut ilmu harus lebih digiatkan, harus lebih difokuskan, jangan terlalu disibukkan dengan tahdir mentahdir tersebut. Ya, hanya saja kalau benar-benar kita diperingatkan dari orang yang sesat, maka kita harus syukuri orang yang memperingatkan kita. Ya. Ini termasuk kesalahan yang besar juga begitu alergi dengan yang namanya tahdir. Padahal kalau memang dia sesat perlu diingatkan umat akan bahayanya. Nah sekarang permasalahannya apa standar kesesatan itu? Itu yang antum harus pelajari masalahnya. Iya. Dia mengatakan sesat. Mana sesatnya? Ya. Kita nggak tahu kan, nggak bisa menilai. Nah inilah pentingnya menuntut ilmu. Biar kita bisa menilai dengan ilmu, tidak taklid. Kalau kita asal datang orang mentahdir, kita ikut atas asar dasar orang mendukung kita juga ikut. Itu namanya taklid. Ikut-ikutan. Kalau penuntut ilmu menilai dengan ilmu. Ya, siapapun yang berkata nggak ada kewajibannya dia mengikuti selain daripada Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi demikian wallahu taala alam ini saja yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf subhanakallahumma wa Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.